Selanjutkan hamlul janazati wattiba'uha <clears throat> membawa jenazah dan mengikuti jenazah. Wajib hamlul janazati wattiba'uha wa dzalika min haqqil mayyit muslim 'ala muslimin. Wajib membawa jenazah dan mengikutinya. Ya. Dan ini merupakan hak muslim atas muslim yang lain. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, Hakul muslim ala muslim khamsun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada lima. Raddus salam, wa iyadatul marib, wa tiba'ul janaiz, wa ijabatul da'wah, wa tashmitul atis. Menjawab salam, ya, kemudian menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, mengijabah atau mendatangi undangan, dan menjawab orang yang bersin. Dikeluarkan Bukhari Muslim dan ini adalah siak daripada Bukhari. Ini menunjukkan ya bahwa ittiba janaiz itu hukumnya apa wajib kata Syekh al bani rahimahullah. <clears throat> Dan mengikuti jenazah itu ada dua apa dua macam. Yang pertama mengikuti dari rumah kematian sampai ke menuju sholat. Sampai sholat setelah itu pulang. Maka yang seperti ini dapat satu kirot. Adapun yang kedua yaitu mengikuti dari semenjak rumah duka sampai menguburkan di kuburan. Maka yang seperti ini mendapatkan dua kirot. Ya, yang seperti ini mendapatkan dua kirot. Dan tentunya akhi yang paling utama adalah yang sampai apa namanya menguburkan. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man syahidal janazata min baitiha wa fi riwayatin man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban hatta yusalla 'alaiha falahu qirab. wa man syahidaha hatta tudfan wa fi riwayatin hatta yufrag minha falahu qiratan minal ajr." Qila ya Rasulullah, Wamal mal qiratan qala mislul jabalain azimaini. Ya. Kata Rasulullah, siapa yang menyaksikan jenazah dari rumahnya? Yes, ya, dalam satu riwayat, siapa yang mengikuti jenazah muslim karena iman dan berharap pahala sampai disolatkan, maka ia mendapatkan satu kirat. Dan siapa yang menyaksikannya sampai ia dikuburkan, ya, maka ia mendapatkan dua kirat. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, apa itu dua kirat? Kata Rasulullah, yaitu seperti dua gunung yang besar. Bayangkan besar sekali ya. Mengikuti jenazah itu besar sekali pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Kemudian akal Islam keutamaan mengikuti jenazah ini kata Syekh Albani khusus untuk laki-laki saja. Ya wahadal fadlu fi ittiba'il janaiz innama huwa lirijal dunan nisa. Ya keutamaan ini hanya untuk laki-laki. Ya. Adapun wanita dilarang. Ya sebagaimana dalam hadis Ummu Atiyah kunna nunha an ittiba'il janaiz walam ya'zim alaina. Kami dahulu dilarang oleh Rasulullah untuk mengikuti jenazah tapi tidak dikuatkan larangannya. Jadi terjadi ikhtilaf para ulama Apakah wanita boleh mengikuti jenazah sampai kuburan atau tidak? Jumhur mengatakan makruh. Ini ya makruh. Tapi banyak atau sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Ya, hukumnya haram dan itu yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, ya. Syekh Utsaimin juga, Allah a'lam. Kemudian ahli Islam kata beliau wala yajuzu an al janaiz bima yukhalifu syariah. Tidak boleh mengikuti jenazah dengan sesuatu yang tidak sesuai syariat. Apa itu? Yang pertama raf'us sauti bil buka. Itu dengan mengangkat suara menangis. Wattiba'u habil bakhur dan mengikutinya dengan bakhur. Bakhur itu apa? Kayu garu yang dibakar ya lupa gitu. Ini berdasarkan riwayat Abu Daud Ahmad dari hadis Abu Hurairah. La tutab wala la tutab la tutabba'ul janazatu bisautin wala nar. Jenazah tidak boleh diikuti dengan suara, tidak pula dengan api. Ya, kalau di zaman sekarang kan e, ngikutin jenazah itu sampai salawatan, Pak. Salawatan, dikir-dikir, keras-keras. Padahal kata Rasulullah tidak boleh jenazah diikuti dengan suara, suara hatta itu ya suara tersebut dengan salawatan, zikir. Karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau itu benar, pasti yang melakukan pertama kali siapa? Rasulullah dan para para sahabat. Laukana khairan la sabakuna ilaih. Iya. Kemudian akal Islam <clears throat> Makanya eh, eh, Syekh Al-Bani mengatakan wayal haq bidzalika wa yulhaqu bidzalika raf'u sauti bidzikri amamal janazah. Yang masuk dalam hal ini juga mengangkat suara dengan berzikir ketika mengikuti jenazah. Li'annahu bid'ah karena itu perkara yang bid'ah yang diada-adakan. Demikian pula Qais bin Abbad berkata, "Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'a sauti indal janaiz." Dahulu para sahabat Nabi tidak menyukai mengangkat suara di sisi jenazah. Tapi subhanallah, ya di zaman sekarang ini bahkan dianggap sebagai sesuatu yang sunnah. Bahkan kalau kita yang mengingkarinya, mereka akan menuduh kita apa? Wahabi lah, sesat lah, ya macam-macam lah ya. Padahal dalilnya tegas jelas sekali, ya. Makanya Imam Nawawi mengatakan apa? Imam Nawawi dari Madhab Syafi'i Wa'lam anna sawab wal mukhtar wa makana alaih salafu radhiyallahu anhum as-sukutu fi halis sayri ma'al janazah. Ketahuilah bahwa yang benar yang harus dipilih dan itu yang dilakukan oleh salaf saleh terdahulu yaitu diam ketika berjalan bersama jenazah. Fala yurfa'u sawtun biqira'atin wala dikrin wala ghairi Tidak boleh diangkat suara baik dengan membaca ataupun zikir ataupun yang lah yang lainnya. Ya, wal hikmatu fihi zahira dan hikmahnya sangat tampak sekali. Wahya annahu askan li khatirihi wa ajma' li fikrihi ma yata'allaq bil janazah. Bahwa itu lebih mengumpulkan pikiran kita yang berhubungan dengan jenazah tentang kematian dan yang lainnya. Ya. Ini akhi azakumullah. Kemudian wajibul isra' fi sair biha dan wajib segera berjalannya itu agak cepat gitu ya. Ketika membawa jenazah itu bukan selangkah demi selangkah tapi agak cepat jalannya. Sayran duna ramal tapi di bawah lari-lari kecil. Di atas jalan biasa tapi di bawah lari-lari kecil, berarti berjalan cepat begitu. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazah Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaihi. Wa in takun ghaira dzalika fa syarrun tad'unahu 'alan an riqabikum. Bersegeralah, bercepat-cepatlah dalam membawa jenazah. Jika memang jenazahnya soleh, maka itu kebaikan yang kalian berikan kepada dia. Tapi kalau jenazahnya tidak soleh, maka itu keburukan yang kalian letakkan dari pundak-pundak kalian, kata Rasulullah. Ini hadis di Quran Bukhari dan Muslim. <clears throat> Kemudian kata Syekh Al-Bani rahimahullah wa yajuzu al-mashyu amamaha wa khalfaha an yaminiha wa yasariha ala an yakuna qariban minha illa raqib fayasiru khalfaha. Boleh berjalan di depan jenazah, boleh di belakang jenazah, di kanannya dan di kirinya. Ya, tapi dengan syarat dekat dengannya. Kecuali orang yang menunggang atau mengendarai maka yang berkendaraan tuh harus di belakang jenazah. Nggak boleh di depan. Iya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang dikutlah Abu Daud, Nasai, Tirmidhi, Ibnu Majah, Tuhawi, Ar-Rakib Yasiru Khalfal Janazah. Orang yang berkendaraan, kata Rasulullah, hendaklah berjalan di belakang jenazah. Wal mashi haitsu sya'a minha. Adapun orang yang berjalan terserah. Ya silahkan baik di depan, di belakang, di kanan ataupun di kiri. Ya. Wa kullu minal masyi amamahu wa khalfaha sabata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi'lan. Karena berjalan di depan maupun di belakang mayat semuanya telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Anas bahwa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar kanu yamshuna amamal janazati wa khalfaha. Dahulu ya mereka dahulu berjalan di depan jenazah dan demikian pula di belakangnya. Akhrajahu Ahmad eh, Ibnu Majah wa Tuhawi. Lakin al-afdal al-masyu khalfaha. Tapi yang paling utama, kata beliau, berjalan itu di belakang. Kenapa kan juga itiba? Itiba ul janaiz. Itiba ul janaiz itu artinya apa Pak? Mengikuti jenazah. Yang namanya ngikut depan apa belakang? Yang di belakang lah. Dan demikian pula itu lebih khusyuk. Sebab ketika kita di belakang melihat mayat, ya itu akan lebih menimbulkan kehusuan tentunya ya. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib berkata al-mashyu khalfaha afdal al mashyi amamaha. Ya, berjalan di belakang mayat lebih utama daripada berjalan di depannya. Kafadli salati rajul fi jama'atin ala salati fadha. Itu seperti seseorang yang salat berjamaah dibandingkan dengan orang yang sholat sendirian. Jadi kalau Ibn Imam Syaibah, atau Hawi Al-Baihaqi, Ahmad, ya, dan yang lainnya. Kemudian akal Islam, kalau kita berkendaraan, dan sudah kita sebutkan tadi berboleh, diperbolehkan. Tapi syaratnya harus di belakang mayat. Wa amma rukubu al insirafi anha fajaiz biduni karohatin. Ya. Dan berkendaraan setelah pulang juga itu tidak mengapa tanpa ada kemakruhan kata beliau. Wa amma hamlul janazah ala arabah aw sayyarah mukhassasah lil janaiz. Adapun membawa jenazah dalam kendaraan kayak ambulan, ya wa tasyi'ul musyayyi'ina laha wa sayyarat. Demikian pula yang mengikutinya pun di atas apa namanya? mobil. Fahadhi surah la tusyra'u albattata, maka yang sepertinya tidak disyariatkan sama sekali. Jadi ini enggak disyariatkan Pak membawa jenazah itu dengan mobil, enggak boleh. Tapi masalahnya gimana kalau tempatnya sangat jauh itu yang jadi masalah. Enggak mungkin kan Pak, ya jalan kaki 50 km keluar kota. Apalagi Jakarta ini terkadang buat nyari pemakaman susah banget. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya mau tidak mau di, dibawa keluar kota. Ya, di dalam kota udah penuh, ada juga ngontrak. Akhirnya ya orang Jakarta itu ngontrak hidup sama mati udah. Iya. <laughs> Hidupnya ngontrak, matinya ngontrak. Ya, Masya Allah. Maka kalau memang ternyata itu diperlukan untuk memakai apa namanya seperti ambulan karena jauh jaraknya yang jauh, maka tidak apa-apa, ya. Seperti keadaan yang di zaman sekarang ini. Kemudian ikhwata Islam, kalau kita, kalau kita sedang duduk misalnya, kemudian lewat jenazah, apakah kita ini disyariatkan untuk diwajibkan untuk berdiri atau tidak. Syekh Albani berkata wal qiyamu mansuh. Adapun keharusan untuk berdiri menghormati jenazah yang lewat itu sudah dihapus ya hukumnya. Wa huwa ala nawain dan itu ada dua macam. Alif yang pertama qiyamul jalis idza marrat bih. Berdirinya orang yang duduk apabila jenazah lewat. Yang kedua wa qiyamul mutasymusyayyi laha ingdan tihaiha ilal qabr. Berdirinya orang yang mengikuti jenazah ketika telah sampai di kuburan, sampai diletakkan di atas bumi. Ya. Dan dalil yang menunjukkan bahwa itu sudah dihapus, itu riwayat Muslim. Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, "Qama Rasulullah SAW lil janazati faqumna, thumma jalasa fajalasna." Ya, tadinya Rasulullah SAW berdiri menghormati jenazah. Kami pun berdiri. Ya, kemudian setelah itu beliau duduk, maka kami pun duduk. Ini akal Islam azakumullah. Maka dari itu <clears throat> eh, perintah atau anjuran apa kewajiban untuk berdiri ketika melewati jenazah apa ada jenazah lewat itu sesuatu yang sudah dimansuh kata Syekh Al-Albani rahimahullah Ya, Allah alam. Wa yustahabbu liman hamalaha an yatawadda. Dan disunahkan orang yang membawa jenazah untuk berwudu. Kalau antum bawa jenazah, maka disunahkan untuk apa? Berwudu berdasarkan hadis man ghusala maitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang e, mencuci atau mem memandikan mayat hendaklah ia mandi dan siapa yang membawa mayat maka hendaklah ia berwudu. Ya. Sekarang kita masuk ke menguburkan mayat. Ad-dafnu wa tawabi'uhu. Sekarang penguburan dan yang berhubungan dengannya. Wa yajibu dafnul mayit walau kana kafiran. Wajib menguburkan mayat walaupun mayat itu kafir. Tetap diwajibkan untuk menguburkannya. Ya. Ini berdasarkan hadis-hadis ya. Di antaranya hadis tentang kisah perang Badar di mana mereka ya orang-orang kafirin itu ya banyak yang mati maka sebagian mereka dimasukkan ke dalam sumur ya sebagaimana itu riwayatnya masyhur dan ya sering atau pernah kita mendengarkan mendengarnya demikian pula Ali bin Abi Thalib ketika ayahnya yaitu yang bernama Abu Talib meninggal dunia. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Apa? Wari abak. Kuburkan bapakmu itu." Iya, tadinya Ali menolak nggak mau. Tapi ternyata Rasulullah tetap menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menguburkan ayahnya yang bernama Abu Talib. Iya. Kemudian akal Islam azakumullah <clears throat> Wala yudfan muslimun ma'aka muslimun ma'a kafirin wala kafirun ma'a muslimin. Bal yudfanul muslimu fi maqabiril muslimin wal kafiru fi maqabiril musyrikin. Orang Islam tidak boleh dikuburkan di perkuburan orang kafir. Dan orang kafir tidak boleh diperkubur, dikuburkan di perkuburan orang Islam. Harus dipisah tuh Pak. Iya. Harus dipisah. Ini berdasarkan hadis ya Bashir bin Al-Khasasiyah. Bainama umashi Rasulullah SAW akhidan biyadih. Ketika aku berjalan bersama Rasulullah SAW sambil memegang tangannya. Faqala ya ibn al-khasasiyah. Ma asbahta tankumu ala Allah. Ya. Apa di waktu pagi engkau apa namanya berkata tentang Allah? Asbahta tumashi Rasulullah yang engkau di waktu pagi berjalan bersama Rasulullah SAW. Qala akhudhu ahsabu qal akhidan biyadih sambil berpegang memegang tangannya. Fakultu ya Rasulullah bi abi wa ummi ma asbahtu ankum wa 'ala Allahi syai'an kullu khairin fa'ala bi Allah. Ya. Maka ia berkata wahai Rasulullah dengan ibu, dengan ibu dan bapakku sebagai tebusannya Tidaklah aku masuk di waktu pagi ankumu alallahi syai'an. Kata-kata ankumu alallahi syai'an itu biasanya diucapkan ketika dia sudah mulai kebosanan, bosan gitu ya. Merasakan kebosanan. Kullu khair fa'ala bi Allah. Semua kebaikan Allah telah melakukan kepadaku. Fa'ata ala kuburil musyrikin faqal laqad sabaqa haula'i bi khairin katsir. Thumma ata ala kuburil muslimin faqal laqad adraka haula'i khairan katsiran selasa marat. Ya, ia pun mendatangi kuburan orang musyrikin dan berkata, sungguh ia telah mendahului mereka dengan kebaikan yang banyak. Kemudian mendatangi kuburan kaum muslimin dan berkata, sungguh ia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, mereka itu sudah mendapatkan kebaikan yang banyak. فبين هو يمشي إذ حانت منه نظرة فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ويحق ألق سبتيتيك فنظر فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فرمى بهما Ya, kemudian apa namanya? Eh, tiba-tiba ya Rasulullah melihat seorang laki-laki yang berjalan di antar perkuburan dengan memakai dua sendal. ya dua sendal sibtiyah itu. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, wahai yang pakai dua sendal sibtiyah, ya e, lepaskan sendal kamu itu. Kemudian orang itu setelah mengetahui bahwa Rasulullah yang mengucapkan demikian, maka ia pun melepaskan sendalnya. Artinya disunahkan kalau kita masuk ke perkuburan, hendaknya kita melepaskan apa? Sendal. Nah, tapi tidak wajib Apalagi kalau misalnya tanahnya becek atau jeblok ya. Maka kalau kita pakai sandal pun tidak apa-apa. Dan hadis ini menunjukkan bahwa <clears throat> dipisahkan antara perkuburan muslim dengan perkuburan apa? Kafir nggak boleh disatukan, Pak. Ya. Tidak boleh disatukan. Was sunnah ad fil Yang sunnah dikuburkan itu di perkuburan umum, Pak. Kalau di kita kan bikin di belakang rumah khusus kuburan keluarga. Sebetulnya perkara seperti ini tidak sesuai dengan sunnah. Yang sunnah itu adalah di perkuburan umum. Makanya kan di zaman Rasulullah SAW, ya para sahabat dikuburkan di mana? Di Baki, perkuburan umum. Makanya tidak dikenal di zaman dahulu itu ada perkuburan belakang rumah khusus misalnya keluarga gitu. Iya. Maka beliau mengatakan wasunnatu ad-dafnu fil maqbarah li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudfanul yadfanul mauta yadfinul mauta fi maqbaratil baqi' karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ia menguburkan orang-orang yang telah mati di, dari kalangan sahabat di perkuburan Al-Baqi namanya. Dan itu mutawatir, akhi, ya, kabarnya ya. Allahu a'lam. Nah ini akal Islam. <clears throat> Kemudian beliau berkata, Wa nami mimma sabaqa asyuhada fil ma'rokah. Dikecualikan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Maka mereka dikuburkan di tempat mereka meninggal. orang mati syahid itu dikecualikan ya. Maka harus dikuburkan di tempat mereka meninggal dunia dan tidak dipindahkan ke perkuburan. Sebagaimana dahulu ya eh, orang-orang yang mati syahid di medan perang Uhud itu ya mereka dikuburkan di tempat mereka masing-masing. Wa yajuzu dafnu fil ahwalil atiyah illa darurah dan tidak boleh menguburkan kecuali dalam beberapa perkara ya tidak boleh menguburkan dalam beberapa perkara berikut ini kecuali kalau kalau ada darurat. Ya, kalau ada darurat saja. Apa itu? Yang pertama, A. Ad-dafnu fil awqati salasa li hadisi Uqbah bin Amir al-Mutaqaddim. Yaitu tidak boleh menguburkan mayat di waktu-waktu yang dilarang di tiga waktu. Apa saja itu, Pak? Hah? ketika matahari terbit terus ketika matahari terus apalagi Pak? Iya, betul sekali. Kota Islam. Yang kedua di waktu malam. Tidak boleh menguburkan mayat di waktu malam kecuali kata para ulama kalau darurat atau dibutuhkan. Ini berdasarkan hadis Jabir bahwa Nabi SAW menyebutkan seseorang dari sahabat yang meninggal lalu dikafani dengan kafan yang tidak luas dan dikuburkan di waktu malam. Fazajaron Nabi Sallam an yukbar bil bilail. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, melarang seseorang itu dikuburkan di waktu malam. Sampai disolatkan. Kecuali kalau ya ila an yattorra insanu ila dalik Kecuali kalau darurat. Kalau darurat maka itu diperbolehkan. Akhir. Iya. Ini gantian nih. Malah saya ngantuk ini sekarang. Bukan ngantuk. <laughs> Hah? Anak nggak bisa ngopi, akhi. Kemudian kata beliau, fa ini tarru nih, lailan. Kalau ternyata darurat ya, harus segera dikuburkan di waktu malam jaza boleh walau ma'astimalil misbah wan nuzul bi fil qabr walaupun harus menggunakan lampu untuk menguburkan gak masalah ya untuk memudahkan perkuburan. ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas anna Rasulullah SAW adkhala rajulan qabrahu lailan wa asraja fi qabrih wa Rasulullah SAW pernah menguburkan seseorang di waktu malam sambil membawa lampu Ya sambil bawa apa? Sambil bawa lampu, Pak. Ya. Wa yajibu iqmaqul qabr, wajib mendalamkan kuburan. Artinya kuburan itu harus dalam, Pak. Ya. Wa tawsi'uhu wa tahsinuhu dan diperluas dan diperbagus. Makanya Rasul sabda ihfiru wa ausi'u wa a'miqu wa ahsinu Ya, eh, kata Rasulullah, galilah, luaskan, dalamkan, baguskan. Diriwayatkan Abu Daud, Nasai dan yang lainnya. Wa yajuzu fil qabri allahtu wasyakku. Kemudian bentuk kuburan itu, Pak, boleh dua. Boleh lihat, boleh lahat, boleh syak. Kalau lahat itu lubangnya itu di di pinggir, Pak. Tahu nggak lahat? Tahu kan lahat? Tapi kalau syak itu di tengah begini. Jadi ini kuburan tengahnya diluangin gitu buat mayat. Ini namanya apa? Syak. Kalau lahat di pinggir begini. Paham enggak? Ya. Akan tetapi kata beliau walakinnal awal afdal. Tapi yang paling utama itu apa? Hah? Lahat. Ya, yang paling utama itu lahat. Bahkan dalam satu riwayat Nabi SAW sabda Allah dulana wasyak khairina. Lahat itu untuk kita dan syak itu untuk selain kita. Walaupun ya kedua-duanya diperbolehkan ya. Wala bas man amin an yutfan fi isnan au aksar inda darurah. Dan ketika darurat, boleh dikuburkan dalam satu kuburan beberapa jenazah. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, kejadian di Perang Uhud. Di mana Rasulullah memasukkan ke dalam satu lahat itu, ya beberapa jenazah. Maka didahulukan dulu siapa yang paling banyak hafalan al Al-Quran Karim. Iya. Dan nah, itu sudah disebutkan tadi hadisnya. Wa yatawalla al mayit walau kana untha'a arijal dunan nisa. Dan ingat, yang boleh turun ke kuburan untuk menguburkan mayat hanya per, hanya laki-laki saja. Apa? Hanya laki? Laki. Tidak boleh wanita. Tidak boleh diperbolehkan. Tidak diperbolehkan wanita akal Islam azakumullah. Wa awliyaul mayyit ahaku bi inzalihi, di mana para wali mayat lebih berhak untuk turun ke kuburan untuk menguburkan. Jadi yang paling berhak itu adalah wali-walinya mayat, kakaknya, adiknya. Ya. Itu yang paling utama. Anak-anaknya. Wa yajuzu li zauj an yatawalla bi nafsi dafna zaujati. Dan seorang suami boleh ya menguburkan istrinya sendiri. Yang ketika si suami turun dan men, apa namanya menguburkan istri yang telah meninggal tersebut. Ini berdasarkan hadis Aisyah tadi ya. Ketika Aisyah mengadu, aduh kepalaku sakit. Kata Rasulullah, aku juga aduh kepalaku sakit. Bagaimana kalau kamu mati duluan? Aku akan mandikan kamu, aku akan kafankan kamu, aku akan kuburkan kamu, kata Rasulullah SAW. Iya. Namun disyaratkan orang yang boleh turun ke kuburan itu orang yang tadi malamnya belum ber, yang tidak berjima. Jadi kalau bapak tadi malamnya jima nggak boleh turun pak. Ya, yang boleh turun itu hanya yang tadi malamnya nggak berjima. Maka beliau berkata, "Lakin dari masyrutun bima idakana kana lam yata' tilkal Tapi ini disyaratkan yang boleh turun itu kalau dia tidak bersetubuh dengan istrinya di waktu malam. Ya. <clears throat> Ini berdasarkan hadis Anas bin Malik syahidna ibnatan li Rasulullah SAW. Wa Rasulullah SAW jalisun al qabr faru'ainu ainaihi tadma'an. Aku menyaksikan perkuburan penguburan anak wanita Rasulullah SAW. Sementara beliau sedang duduk di kuburan, ya dekat kuburan itu. Dan aku melihat kedua air matanya berlinang. Thumma qala hal minkum min rajulin lam yuqari fil lailah. Apakah di antara kalian ada yang tadi malam tidak setuju, tidak tidak bersetubuh dengan istrinya? Maka Abu Talha berkata, "Aku wahai Rasulullah." Maka ia pun turun. Ya. Lihat Rasulullah bertanya di situ, Tadi malam ada tadi ada ada nggak di antara kalian yang tadi malam tidak bersetubuh dengan istrinya? Berarti yang bersetubuh dengan istrinya tidak boleh, Pak. Iya. Wasunnah idkhalul mayit min mu'akhiril qabri. Yang sunnah memasukkan mayat itu dari arah kaki kuburan, tapi kepala dulu. Kalau ini kuburan, ini bagian kepala, ini bagian kaki. Maka si mayat itu kepalanya nih dimasukkan ke sini. Begitu. Dari ini kepalanya mayat, ini kakinya kuburan. Maka dimasukkan begini, Pak. Nah, itu yang sunnah begitu. Ini berdasarkan hadis Abu Ishaq yang berkata, "Ausal Haris an yusalli alaihi Abdullah bin Yazid, wa shalla alaihi thumma adkhalahu al-qabra min qibar rijlai al-qabri." Wa qala hadha as sunnah. Wa Al-Haris berwasiat untuk mensolatkannya Abdullah bin Yazid, maka ia pun mensolatkannya. Kemudian dimasukkan ke kuburan dari arah kaki kuburan. Dan lebih berkata, itulah yang sunnah. Ya. Wajjal al mayit fi qabri ala jambil yamin. <clears throat> Kemudian mayat itu ya dimiringkan Pak di atas rusuknya yang kanan. Wa wajhu al qiblah dan wajahnya itu menghadap kiblat. Ya, warasu warijlah ilayah milil kibla wayasariha. Sementara kepala dan kakinya, kepalanya di sebelah kanan kiblat, kakinya di sebelah kiri kiblat. Paham, paham nggak Pak? Jadi mayat itu dimiringkan, di liang lahat tuh. Kemudian dihadapkan kemana? Ke kiblat. Dalam keadaan kepalanya sebelah kanan, kakinya sebelah kiri. Begitu. Dan kemudian ketika ia meletakkan di liang lahat, disunahkan membaca Bismillah wa ala sunnati rasul Rasulullah dalam suatu riwayat wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar <clears throat> yang dikeluarkan Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya. ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حسوات بيديه جميعا بعد الفرق من سد اللحد setelah selesai menutup liang lahat biasanya kan liang lahat ditutup dulu kan Pak nah, sebelum dikuburkan maka setiap yang hadir itu hadirin ya untuk uh, mengambil uh, tiga tiga genggam tanah dari tanah kuburan kemudian apa ditaburkan ke, ke, ke arah kepalanya mayat tuh, ditaburkan, Pak. Itu yang ada di sekitar kuburan itu ya. <clears throat> Disunahkan demikian. Iya. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW sholat al jenazah mensolatkan jenazah. Thumma atal mayit fahasa alaihi min qibali ra'si salasan. Kemudian mendatangi mayat, kemudian beliau menaburkan ke arah kepala mayat tersebut tanah. Ya. Nah ini akal Islam. Kemudian wa yusannu ba'dal farok min dafni umur. Setelah selesai dikuburkan apa yang disunahkan? Yang disunahkan yang pertama an yurfa al qabru al anil ardi qalilan nahu shibr. Kuburan itu hendaknya ditinggikan sekitar sejengkal dan tidak boleh lebih dari sejengkal, Pak. Ya. Wala yusawa bil ardi wa dzalika liyatamayyaz ya fayusan wala yuhan. <clears throat> Dan jangan diratakan sama sekali dengan tanah. Tapi diangkat sekitar sejengkal supaya terlihat dan terbedakan mana kuburan mana mana bukan. Ya. Dan ini berdasarkan hadis Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ulhida lahu lahdun wa nasaba alaihi labin ya nasban wa rafa'a qabrahu minal ardi nahwan min shibrin. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan liang lahat. <clears throat> Kemudian beliau eh, apa namanya ditegakkan padanya labin batu bata dan mengangkat kuburannya di atas bumi sekitar sejengkal. Lebih dari itu haram, tidak boleh. Apalagi sampai ya tinggi ya satu meter seperti yang ada di perkuburan-perkuburan ya sebagian kaum muslimin seperti itu. Kemudian yang kedua an yuj'al musannaman. <clears throat> Bentuk kuburan itu seperti gunung, seperti ini, Pak. Itu yang paling bagus. Ya, musannam itu seperti punak-punuk ontak begitu. Begini nih, Ini berdasarkan Sufyan hadis Sufyan At-Tammar, "Ra'aitu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburan Abu Bakar, Umar itu berbentuk sasa ya musannam, yaitu seperti gunung seperti ini ya. Berbentuk seperti ya, punuknya onta. Kemudian an yu'allimahu bihajar au nahwihi. Setelah selesai kemudian diberikan tanda dengan batu dengan apa? Dengan batu. <clears throat> Bukan dengan batu nisan, Pak. Kalau cuma sebatas batu doang nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu kalau ditulisin juga, Pak. Karena Nabi SAW melarang kuburan itu untuk diplester dan untuk diduduki dan untuk diberikan nama padanya. Dan Imam Adhabi mengatakan bahwa sejarah pertama kali yang memberikan nama itu di zaman tabi'in. Sampai-sampai Imam Al-Hakim mengatakan bahwa itu diperbolehkan. Karena itu sunnah salafus soleh. Tapi dibantah oleh Imam Adhabi bahwa itu muncul di zaman tabi'in yang tidak tahu tentang larangan menulis. Adapun di zaman sahabat tidak ada sama sekali. Ya sama sekali tidak tidak ada. Jadi cukup diberikan apa? Batu. Iya. Yeah cukup diberikan batu. Dan akhi, <clears throat> kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kuburan itu diplester, akhi? Dan ini ada hikmah besar, akhi. Hikmahnya, kalau kuburan itu hilang sehingga tidak terlihat ini kuburan atau bukan, ya bekas-bekasnya pun hilang, maka dengan kesepakatan ulama itu boleh dipakai kembali boleh dipakai kembali. Tapi kalau di semen, ya, nggak hilang-hilang, akhirnya apa? Kuburan semakin luas, luas, luas, luas. Makanya kalau antum pergi ke kota Madinah, yang namanya perkuburan baki nggak bertambah gede kan, segitu-gitu aja. Kenapa? Karena mereka setiap kali ada mayat dikuburkan dilihat. Kalau ada tanah yang sudah telah rata, udah nggak kelihatan lagi itu kuburan bukan, dikuburkan di situ. Itulah hikmah Islam itu mudah. Ya. Makanya Nabi SAW melarang ya kuburan itu di semen, ya, di plester. Tapi kalau misalnya di pinggir-pinggirnya doang pakai batu bata boleh sebagaimana dalam hadis tadi. Ya. julus asna الجلوس عنده أثناء biqasdi al hadirin bil maut dan boleh duduk di sisi kuburan ya ketika menguburkan untuk mengingatkan orang-orang yang hadir tentang kematian. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ya ber, apa ber, ber, bercerita tentang bagaimana kematian orang mukmin, bagaimana kematian orang kafir. Maka boleh kalau memang di sana apalagi itu terkadang momennya itu bagus sekali. Ya, supaya orang mau ingat tentang kematian, supaya mereka itu mau mempersiapkan diri ya untuk apa menuju kematian itu bagus ya. Wa yajuzu ikhrajul mayit al qabr li gharadin sahih dan boleh mengeluarkan mayat dari kuburan kalau tujuannya benar. Kalau tujuannya apa? Benar. Contohnya untuk keperluan diotopsi ya. Untuk mengetahui kejahatan kalau memang ternyata itu dibutuhkan kata beliau itu boleh. Wala yustahabu lirajul an yahfira qabrahu qabla an yamut dan tidak disunnahkan seseorang gali kuburan sendiri buat dia. Ah, saya mau gali kuburan sendiri buat saya ah. Persiapan ya. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah melakukan itu, tidak pula para sahabat. Dan seorang hamba pun tidak tahu kapan dia meninggal dunia ngapain. Ya udah digali, nggak mati-mati. Akhirnya ada orang masuk prosok situ jatuh. <laughs> Iya. nah, ini tidak dibenarkan dan itu tidak dis, apa tidak sunnah kata beliau. Alhamdulillah kita sudah selesai dari menguburkan mayat <clears throat> dan saya kira cukup ya. Sampai di sini malam ini kita buka tanya jawab silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, di kampung halaman saya itu kan satu kali cangkul itu sudah berair. Jadi kalau dalam tetap berair. Jadi sana kalau di kampungnya itu <clears throat> mayat diinjak-injak gitu. Biar air cepat keluar. <clears throat> Apanya diinjak? Mayat, mayatnya itu biar bisa tenggelam. Karena kan tanahnya kan tanah gambut. Dulu saya e, orang Banjarmasin Oh gitu. Iya, jadi daerah saya seperti itu. Kalau di daerah kakaknya itu. Kalau nggak begitu nggak bisa pak. Ya? Nggak bisa kan airnya keluar terus itu, airnya keluar terus. Hmm. Nah itu kalau saya kan injek-injek. Apakah boleh mengatasi seperti itu solusinya pakai peti umpamanya? Boleh apa tidak? Karena kondisinya seperti itu. Itu seluruh di, ibu kota Banyumasin ya kalau orang mati siksanya dua kali. <laughs> Sudah mati berair diinjek-injek lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak berani jauh saya Pak. Nanti kita coba tanyakan dan cari-cari dulu ya. Ada yang lain? Yang mana dulu nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan dari Lenteng Agung. Uh, saya pernah ikut uh, menyolatkan jenazah di suatu daerah. Terus imamnya bilang, uh, untuk staf jumlahnya itu harus ganjil. Apakah itu ada syariatnya? Apa? Ganjil, jumlah sub sholat jenazah. Uh, terus juga ada setelah selesai sholat ada pembagian uang ya untuk masing-masing jamaah. Apa sikap kita menerima atau menolak ya yang yeah. terbaik? Terus kedua mengenai penguburan mayat untuk turun ke kuburan itu apakah ada jumlah yang ditentukan? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Safnya apa ganjil? Yang ada adalah tiga. Kalau tiga ternyata lebih banyak, boleh empat, boleh lima. Adapun kewajiban untuk ganjil, saya belum menemukan dalilnya yang ada adalah disunahkan untuk tiga saf. Adapun untuk mengatakan harus ganjil, mana dalilnya? Nah, saya belum menemukan dalil yang sahih tentang masalah itu. Yang kedua, nah, kalau habis sholat kita dikasih uang, bagaimana nih? Terima jangan, jangan pak, karena itu bukan kebiasaan salafus soleh. Ya, yang kedua karena itu adalah ibadah. Yang ketiga adalah mengakibatkan dari kebiasaan masyarakat kalau nggak dikasih duit nggak mau sholatin. Benar pak. Ya. Dan ini baru ada di belakangan hari aja pak. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, oleh sahabat, oleh tabiin, oleh tabiun, tabiin, tabiin, imam yang empat. Ya mendingan juga antum kembalikan dan bilang pak maaf nggak disyariatkan seperti ini. Iya. Yang ketiga. Ah, ada ketentuannya? Tidak ada. Cuman kalau 10 orang masuk semua nggak nggak cukup lah pak. Iya. Maka yang sesuai yang dibutuhkan saja. Itu pun juga dengan syarat bahwa dia malamnya tidak bersetubuh dengan istrinya. Yang kedua yang dianjurkan itu adalah karib kerabat daripada si mayat untuk turun. Nah, kalau misalnya tiga orang, silakan tiga orang. Iya. Adakah rahasia dari pelarangan tidak boleh turun ke liang lahat kecuali laki-laki yang tidak jima dengan istrinya? Enggak tahu. Hikmahnya apa saya nggak tahu. Masih ada yang bertanya? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, tadi kan dikatakan bahwa boleh menguburkan ketika kondisi darurat. Ya. Kondisi daruratnya itu seperti apa ya? Karena dulu pernah keponakan meninggal malam hari dan langsung dikuburkan juga gitu. Maksudnya yang seperti apa kondisi daruratnya tadi? Di antaranya misalnya kalau e, mayatnya itu membusuk dan bau sehingga mengganggu. Iya. Atau mayatnya dalam keadaan rusak. Yang sifatnya seperti itu maka boleh diperbolehkan. Tapi kalau memang tidak ada darurat-darurat dan artinya kalaupun ditunda sampai pagi boleh apa enggak enggak masalah gitu tidak mengganggu maka lebih baik ditunda saja sampai pagi Pak Allah anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, berapa lama kuburan boleh ditumpuk? Kemudian eh, berapa lama kuburan boleh ditumpuk? Ditumpuk diisi yang lain lagi berapa tahun untuk mengantisipasi kuburan tidak penuh. Kemudian eh, apakah hukumnya yayasan ya, atau pengurus kematian yang salah, sekarang ini menguruskan dari mulai memandikan sampai pemakaman. Kemudian yang ketiga talkin setelah dikubur katanya membantu menjawab mayat dari pertanyaan malaikat. Apakah ada dalilnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa? Kuburan ditumpuk. Kapan boleh? Ya. Kalau perkuburan tersebut sudah hilang tanda-tandanya. Pada asalnya Pak, tidak boleh menumpuk dua mayat dalam satu kuburan, nggak boleh. Kapan boleh? Kalau memang mat, pertama mayatnya banyak seperti yang terjadi pada perang Uhud ya dan sangat dibutuhkan dalam satu kuburan beberapa tapi kalau misalnya kita mau menumpuk kapan boleh kalau memang kuburan itu sudah hilang kan sudah saya sebutkan tadi ya apabila kuburan itu telah hilang tanda-tandanya sehingga tidak diketahui mana kuburan mana bukan maka di saat itu boleh untuk dipakai kembali Adapun selama masih ada tanda-tandanya ini kuburan, maka tidak boleh hendaknya dia memakai tanah lain yang kosong. Yang kedua, ah, gimana kalau bikin yayasan ya? Kalau memang itu bisa memberikan kemudahan, membantu dan yang lainnya nggak masalah. Walaupun memang ya pada asalnya bahwa e, penyelenggaraan jenazah itu semua hartanya dari si mayat. Tapi kalau memang ternyata di situ ada yayasan, yang membantu, memberikan keringanan, gak masalah, bagus. Itu insya Allah termasuk ta'awun al, al, al, al birri wa taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Nah, ditalkin ketika dikuburkan. Jadi ketika setelah dikuburkan ditalkin, "Hai ayat mayat, nanti kalau ditanya sama malaikat tuh siapa Robmu, maka jawab Allah." Ini ada riwayatnya tapi kata para ulama riwayatnya mauqufah ba'ifah. Sudah mauquf lemah lagi. Sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Terutama yang kedua juga bahwa yang bisa menjawab itu bukan siapa-siapa tapi yang menjawab itu amal. Kalau selama hidupnya dia tidak mengenal Allah, ya dia tidak akan bisa menjawab. Makanya kan dalam riwayat itu ketika si mayat ditanya oleh malaikat mungka dan nakir, Man rabbuk siapa Rabbmu? Dia menjawab apa? Ha ha la adri. Dalam satu riwayat Bukhari, inna masami'tu nas yaqulunahu faqultu. Aku tidak tahu. Aku cuma mendengar orang-orang mengucapkannya, aku pun ikut-ikutan mengucapkan. Nanti ini tergantung kepada amal. Ya, bukan karena ditalkin kemudian jadi jadi bisa jawab, enggak. Yang menjawab itu amalan dia. Ya. يلا تفضل eh, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum eh, warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, yang ingin saya tanyakan, uh, suatu ketika pernah uh, kita itu uh, ada orang meninggal, di, tapi di kapal Ustadz, yang membutuhkan sekitar dua bulan untuk ke daratan. Jadi apakah prosesi dari waktu itu uh, saya berinisiatif untuk Eh, memandikan sampai dengan mengkafankan. Cuman bedanya tidak dikuburkan Ustaz. Itu kita taruh di uh, kulkas. Terusnya dua bulan kemudian baru kita ke darat gitu Ustaz. Jadi apakah prosesinya sama atau didiamkan aja Ustaz? Iya Pak, kalau memang keadaannya seperti itu lebih bagus seperti yang Antum sebutkan tadi supaya lebih awet Ya, sebab kalau nggak diawetkan di kulkas misalnya malah menyebabkan membusuk dan baunya juga menyengat dan akhirnya mengganggu. Maka kalau memang ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan cara seperti itu dan itu sifatnya darurat, maka diperbolehkan apalagi di laut ya, mau dikuburin di mana mau ya, mau diceburin ke mana? Ke laut ya tidak mungkin kan. Ya, berarti mau tidak mau harus ditunggu sampai kemudian yang mendarat baru dikuburkan di darat wallahu a'lam. Uh, tapi prosesnya sama Ustaz ya? Sama, tidak ada bedanya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum eh, warahmatullahi Ustaz, saya ingin bertanya dalam keadaan meninggal jasad utuh, tapi si mayit telah berwasiat kalau saya meninggal, saya akan menyumbangkan atau mendonorkan ginjal saya atau mata saya kepada orang yang membutuhkannya. Apakah itu hukumnya boleh? Yang pertama, yang kedua, ini satu orang namanya banyak-banyak banget ya. Satu, dua, tiga. <laughs> yang kedua, Ustaz, eh, soal ketika penguburan jenajah itu harus dibuka itunya pas muka dan kata e, banyak yang mengatakan bahwa jenajah itu harus mencium tanah. Jadi dibuka pas itunya mukanya itu. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donor ginjal, donor ma, donor mata. Fatwa Syekh Utsaimin yang anak tahu, bahwa donor ginjal, donor mata nggak boleh sebelum meninggal saya berwasiat untuk mendonorkan ginjal sama mata. Kenapa? Kata Syekh Utsaimin karena pertama ya, bahwa mendonorkan itu jelas menyakiti. Yang kedua belum tentu berhasil, Pak, ketika ditempel. Dan sesuatu yang ini masih 50-50 antara berhasil dan tidak berhasilnya. Sementara mudorotnya sudah jelas. Maka jangan sampai sesuatu itu yang sifatnya mudorotnya jelas kita lakukan hanya demi untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang nggak jelas. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan tidak boleh, ya. Yang kedua. Oh iya. Di masyarakat memang ada keyakinan katanya mayat itu harus dibuka apalagi tali pocong. Katanya kalau nggak dibuka jadi pocongan. Ini semua keyakinan yang tidak berdasarkan dalil. Ya, para ulama hanya mengatakan disukai untuk dibuka untuk memudahkan proses penghancuran mayat. Tapi kalau nggak dibuka pun nggak masalah, karena nggak ada dalil yang melarang. Maka ya kalau tidak dibuka nggak apa-apa, kalau dibuka juga silahkan, karena masalahnya tidak ada dalil. Yang masalah itu kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu Terkadang Pak, ya tuh tali pocong tuh dilepas, diambil, diikat, ya, diambil buat jadi jimat. Nah ini bahaya lagi. Benar Pak. Ya. Sebagian masyarakat sampai seperti itu, ikatan pocongnya tuh diambil tuh buat jimat-jimat itu. Assalamualaikum. salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya membuking yang lahat? Jadi sebelum meninggal jauh-jauh hari kita udah booking yang lahat. Kalau memang kita tahu bahwa perkuburan itu sedikit. Iya. Dan di tempat kita pun juga sulit yang namanya kuburan, Pak. Dan kita butuh untuk booking. Seperti yang ada perkuburan di Karawang misalnya kan atau perguruan di mana antum bilang saya pesan satu ya. Soalnya kan keadaannya beda dengan di zaman Rasul ataupun ketika kita berada di desa yang namanya desa kan perkuburan banyak, mudah. Sementara di kota perkuburan apa? Sedikit kalau kita nggak beli, mungkin harganya sudah sangat mahal sekali. Nggak masalah kalau memang dibutuhkan. Ya. Assalamualaikum. Assalam. هناك حالات حالات يصعب على الإنسان تغسيلها. كيف شيخ؟ هناك حالات يصعب على الإنسان تغسيلها مثل آه، الذي مات بالحروق حرق كامل أو الذي مات بحادثة سير حادثة سير تفرق الجسد فيها إلى أشلاء أعضاء تفرقت كيف يغسل هذا أو ماذا يفعل به الذي مات في حادثة سير سير خطيرة مثلا ولم نستطع تغسيلها ماذا نفعل يعني حالات يصعب يصعب فيها تغسيل الميت كحالات الحرق أليس الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم فإذا كان هذا هذه مشقة والمشقة تجلب التيسير فإذا كان لا يمكن يعني أن يكسل خلاص يكفي أن يجمم ويكبر الله أعلم أنا كنت مغسل أموات في المغرب كيف؟ أنا كنت مغسل أموات في المغرب وجاءتني حالات آه، مثل هذه الحالات ولكن ليست ليست آه، حالات حرجة مثل آه، حادثة في الرأس إذا صعب تغسيله آه، نضمه ونيممه آه، ونغسل باقي الجسد هذا حسب ما تيسر نعم والقاعدة الفقهية مشهورة في ذلك الله أعلم Apa katanya tadi yang bisa bahasa Indonesia bahasa Arab terjemahin ki. Eh, beliau bertanya tentang sebuah kondisi di mana mayitnya hancur lebur karena terbakar atau karena kecelakaan dan lepas sebagian anggota tubuhnya dan sulit dimandikan apa yang harus dilakukan maka uh, Ustaz menjawab la yukallifullahu nafsan illa usaha Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan dan yang kedua kaidah fikih al masyaqqah tajlibut taisir sesuatu yang sulit akan mendatangkan kemudahan maka apa yang bisa kita lakukan seperti tayamum maka cukup tayamum saja demikian kurang lebihnya Allahu alam Apabila penguburan ditunda besoknya, apakah pengurusan jenazahnya juga ditunda besok? Enggak untuk memandikan, mengkafankan kalau bisa secepatnya. Iya. Jangan semuanya, tapi secepatnya untuk diurus. Kalau memang ternyata <clears throat> ada sesuatu yang harus diundurkan, ya gimana lagi? Ya, pada waktu itu diundurkan. Allah Bolehkah memindahkan kuburan? Apa? Apa keperluannya? Apa daruratnya? Kata para ulama pada asalnya tidak boleh memindahkan kuburan. Kenapa? Karena Mau tidak mau yang namanya mindahin kuburan kan gali, Pak. Mau tidak mau akhirnya menyakiti ku, apa sih mayat. Sementara kata Rasulullah SAW, kasru, kasru abmil mayit hayyan kakasri, eh, mayitan ke kasri hayyan. Mematahkan tulang mayat yang masih yang sudah mati itu, mayat itu, sama dengan mematahkannya ketika masih masih hidup, nggak boleh. Kecuali kata para ulama kalau memang itu sangat dibutuhkan sekali. Ya. Seperti misalnya ada orang dikuburkan di depan masjid. Maka kalau masjid duluan baru kuburan berarti kuburannya harus dipindahin kan? Maka keadaannya seperti ini harus. Karena itu ya, berhubungan dengan larangan gitu kan. Udah nih, udah malam soalnya ngantuk ah. <laughs> Fadzal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi uh, Sekarang ini ada sistem uh, pengelolaan pe kepengurusan mayat dalam satu lembaga asuransi. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Demikian asuransi akhi kan sudah ada fatwa para ulama. Kalau memang asuransi itu bertujuan untuk apa namanya? E, bisnis seperti itu biasanya sih mengandung goror. Tapi coba tanyakan lagi ke dokter Erwandi, beliau lebih paham dari Ana tentang masalah asuransi dan yang lain-lainnya. Baik. Ah, sebelum kita menutup, tadi siang Ana ada <clears throat> pertanyaan tentang bagaimana membantikan mayat yang tidak utuh ya. Di sini ada fatwa dari Al-Imam Burhanuddin Ibnu Majah mengatakan, Wa in, u, wa in min atraf mayyit kayadin aw rajlin aw ra'sin lam yuksal wa lam yusalli alaih walakinau yudfan. Jika hanya ditemukan potongan tubuh mayat seperti tangan atau kaki atau kepala saja dan dia tidak dimandikan dan tidak disalatkan namun langsung dimakamkan. Kemudian beliau menyebutkan keterangan dari imamnya disebutkan oleh Hasan bin Zaid dari Abu Hanifah. Beliau mengatakan, ya, Iza wujida aktarul badan gusila wa kufina wa sulia alaihi wa dufin. Wa in nisful badan wa ma'ahu ras gusila wa sulia alaihi wa dufin. Jika ditemukan potongan tubuh mayat yang lebih utuh, maka dia dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan dan jika ditemukan separuh jasad dan ada kepalanya, maka dikafani, dimandikan, disolati, dan dimakamkan. <clears throat> Wa in kana mashkukan nisfain tulan, fawujida minhu ahadun nisfain lam yuksal, wa lam yusalli alaih, walakinahu yutfan lihormatih. wa in kana nisful badan bila ra'sin gusil, wa lam yusalla alaih, wa in kana aqal min nisfil badan wa ma'ahu ra's, gusil wa kuffin wa dufin wa la yusalla alaih. Jika terbelah memanjang separoh dan temukan hanya separoh, maka tidak dimandikan, tidak disolati, namun dikubur dalam rangka memuliakan jasadnya. Jika temukan separoh jasad melintang tanpa kepala, maka dimandikan dan tidak disolati. Jika kurang dari separoh jasad dan ada kepalanya, dia dimandikan dan dikafani, dikuburkan dan tidak disolati. Ya. ولو وجد طرف من أطراف إنسان أو نصفه مشقوقا طولا أو عرضا يلف في خرقة إلا إذا كان معه الرأس فيكفن Jika ditemukan potongan anggota badan manusia atau ditemukan separuh badan terbelah memanjang atau melintang cukup dibungkus dengan kain tidak dimandikan. Kecuali jika ada kepalanya maka dia dikafani. Ya, kesimpulannya bahwa potongan jasad mayat ada yang disikapi sebagai selayaknya manusia utuh dan ada yang disikapi bukan sebagai manusia. Potongan jasad yang disikapi sebagai layaknya manusia wajib dimandikan, dikafani, disalati, ya, dan dimakamkan sebagai layaknya jenazah. Sebaliknya, potongan jasad yang tidak disikapi sebagaimana layaknya manusia, maka tidak dimandikan dan tidak disolatkan, tapi cukup dibungkus dengan kain dan dikuburkan. Kemudian potongan yang disikapi sebagai jasad manusia utuh, ya, <clears throat> potongan jasad mayat yang lebih dari separoh meskipun tanpa kepala, potongan kurang dari separoh badan bersama kepala. Jadi ini ya yang berhubungan yang tadi Allah alam. Tapi saya kira cukup sampai di sini mudah-mudahan haha. Tanya apa, Pak? Nggak mesti dimandikan, Pak. Yang saya ketahui dari fatwa sebagian ulama begitu. Cukup dibersihkan saja selesai. Iya. Ana lupa, nanti deh Ana rujuk lagi, Pak. Ana pernah baca fatwa tentang itu, nanti Ana lihat lagi. Insya Allah. Sudah. Sudah. Tapi saya kira cukup sampai di sini ya dan kayaknya ada kambing guling katanya ya. Iya, atau ada gulingnya doang nggak apa-apa. Taib <laughs> subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi